Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandim. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. seri ke-93 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Tato sebagai Ratanja, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Heni sebagai Praharsini, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh. buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok, encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. terkejut mendengar pernyataan Ratanja yang ingin mengawini Praharsini. Demikian juga Nyai Ramapati. Pernyataan Ratanja yang nekat dan gila-gilaan itu sungguh di luar dugaan mereka. Ratanja? Iya, Gusti. Aku heran. Apa tidak ada gadis lain sehingga kau memilih Praharsini? Hamba mencintainya, Gusti. Dan cinta hamba tidak bisa dipindahkan kepada gadis yang lain. Kau kan tahu bahwa Praharsini itu seorang wanita persembahan. Hamba tahu, Gusti. Mengapa kau justru mencintainya? Apa kau sengaja ingin menentangku? Ampun, Gusti Ramapati. Tidak ada sedikit pun niat hamba untuk menentang Gusti Ramapati. Selama ini Gusti Ramapati telah berbuat baik kepada hamba. Tapi ampun Gusti, Hamba benar-benar mencintai Praharsini. Rasa-rasanya, hamba tidak dapat dipisahkan dari Praharsini. Kami sudah saling mencintai, Gusti. Ratanca, kapan kau mulai menjalin cinta dengan wanita itu? Kalian bermain cinta sejak di rumahku ini, Ratanca? Tidak, Gusti. Kami saling jatuh cinta di tengah perjalanan ketika kami berdua menjadi dua orang pelarian. Hmm. Sungguh suatu kisah cinta yang mengesankan. Membangun cinta pada saat menjadi pelarian. Benar, Gusti Putri. Pada saat kami berdua hidup terlunta-lunta. Pada saat itulah kami saling jatuh cinta. Hamba sendiri tidak tahu mengapa hubungan kami terperosok sedemikian jauhnya. Semula kami berdua menyesal. Tapi kami bisa berbuat apa? Nasi telah menjadi bubur. Apa maksudmu, Ratanca? Kalian telah melakukan perbuatan terlarang? Ampun, Gusti Putri. Kami benar-benar menyesal. Tapi kami tidak mungkin kembali lagi ke arah jalan yang pernah kami lewati. sebuah gua yang sunyi dan dingin di tengah hutan belantara. Kami merasa hidup berdua saja di dunia ini. Desau angin malam, desir dedaunan, bunyi serangga malam, suara binatang-binatang hutan telah menjadi musik alam yang membelenggu jiwa kami. Tenaga alam yang kuat telah menarik kami masuk ke dalam pangkuan alam semesta. Akhirnya kami menyerah. Kami pasrah pada kekuatan alam yang mempersatukan diri kami. Ratanja, kemarilah Ratanja. Duduklah di sini, di dekatku. Kita bisa terperosok ke jurang yang sangat nesta Prasini. Bukankah kita hanya hidup berdua saja sekarang ini? Apa yang perlu kita takutkan? Ratanja. Oh, Dekaplah aku. Peluklah sini. Marilah kita tidur dalam kehangatan cinta. Sementara angin dingin memukul dinding-dinding goa. Prasini. Prasini. Katanya. Ah, Prasini. Begitulah Gusti Ramapati. Ketika semuanya telah berlalu, barulah kami menyadari bahwa kami telah melanggar nilai adat dan nilai budaya manusia. Ternyata kami telah menjadi bagian dari hutan rimba yang liar. Kami telah menjadi mangsa nafsu yang liar dan tidak terkendali. Menyebalkan, menyebalkan. Ratanja, Mengapa kamu tiba-tiba berubah menjadi penyair cengeng? Jawablah pertanyaanku dengan tegas. Tegas dan jangan berbelit-belit. Apakah kamu dan Praharsini telah melakukan perbuatan terlarang? Ampun Gusti Ramapati. Hamba tidak akan tedeng aling-aling. Memang benar. Kami telah melakukan hubungan suami istri. Goblok! Ah, Pemuda goblok! kau telah kemasukan iblis. Sungguh tidak kusangka Ratanca. Tidak kuduga pemuda sopan seperti kamu ternyata berani melanggar pagar ayu Ratanca. Iya, iya Gusti Ramapati. Kau tahu, aku telah menyusun rencana khusus untuk prahars ini. Dia mempunyai kecantikan yang jauh melebihi kecantikan wanita-wanita persembahan yang lain. Dia akan aku persiapkan menjadi wanita persembahan yang istimewa. Kamu jangan mengacaukan rencanaku ini. Sekarang juga kau harus melupakan peraris ini. Putuskan hubunganmu dengan peraris ini. Ini perintah. Pati masih terus marah-marah, walaupun Ratanca sudah tidak ada lagi bersamanya. Ratanca sudah kembali ke ruangan biliknya. Nyai Ramapati tahu bahwa Ratanca tidak mungkin merubah pendiriannya. Tapi dia masih ingin berusaha sekali lagi. Dia mempunyai akal dan hal itu sudah disampaikan kepada suaminya. Pagi harinya, Ratanca dipanggil kembali. Duduklah Ratanja. Iya, Gusti Putri. Bagaimana? Kau sudah mendengar sendiri apa yang telah diputuskan Gustimu. Kalau kau masih berkeras hati, masih nekat menginginkan sini kau tentu tahu akibatnya. Ampun, Gusti Putri. Hamba memang tidak mempunyai pilihan lain. Lebih baik hamba mati daripada harus memutuskan hubungan dengan sini, Ratanca, janganlah kamu berkeras kepala seperti itu. Ingatlah budi baik yang telah kami limpahkan kepadamu selama ini. Kamu telah kami anggap sebagai anak kami sendiri. Bahkan Kakang Ramapati telah membukakan jalan terang bagimu menuju puncak jabatan. Sekarang ini, siapa yang tidak iri melihat keadaanmu, Ratanca? Dalam usia muda, kamu sudah diangkat oleh Gusti Prabu Jaya Negara sebagai tabib Istana Majapahit. Ampun, Gusti Putri. Seumur hidup, hamba tidak akan pernah melupakan budi baik yang telah dilimpahkan kepada hamba oleh Gusti Ramapati dan Gusti Putri. Bagus kalau begitu. Ketahuilah Ratanca. Sebetulnya sudah sejak lama kami mempunyai pilihan jodoh untukmu. Bukan gadis desa macam Prahar sini itu. Dia adalah seorang putri bangsawan yang mengerti sopan santun dan adat tatanan keraton Majapahit. Dia juga mempunyai wajah yang cantik dia pintar menyanyikan segala jenis tembang dengan suaranya yang empuk dan merdu. Ayo Ratanca, coba tebak siapa gadis itu. Kau pasti tidak akan bisa menerkanya. Siapa coba? Dia adalah keponakanku sendiri, Ratanca. Namanya Retno Palupi. Kami yakin Retno Palupi akan dapat membahagiakan hidupmu. Dia pasti bisa menyemarakkan kehidupanmu sebagai seorang pejabat tinggi kerajaan Majapahit. Ini merupakan anugerah yang sangat besar bagimu, Ratanca. Sekarang kau boleh memikirkan sekali lagi keputusanmu yang bodoh itu, Ratanca. Kukira lebih baik kau kawin dengan Ratno Palupi. Ampun, beribu ampun, Gusti. Hamba telah menyerahkan cinta hamba yang tulus suci kepada seorang wanita. Dan dia adalah Praharsini. Kami tahu hal itu. Kamu boleh saja jatuh cinta dan tergila-gila kepada gadis desa itu. Tapi kamu kan tidak harus kawin dengan wanita persembahan itu kan? Kamu harus menyadari pangkat dan derajatmu sekarang ini, Ratanca. Kamu sekarang ini bukan pemuda desa seperti waktu kau datang dulu. Seperti pada saat kau baru menginjakkan kakimu di kota Raja Majapahit. Kamu sekarang telah memperoleh kemuliaan dan pangkat tinggi sebagai tabib istana. Akan sangat lucu dan memalukan sekali kalau ada seorang pejabat tinggi kerajaan kawin dengan seorang gadis desa. Ampun Gusti Putri. Hamba sekarang ini belum menjabat pangkat tabib istana. Sekarang ini hamba masih sebagaimana hamba yang kemarin, yaitu seorang pembunuh dusun yang mengadu nasib ke kota Raja Majapahit. Hamba hanya mempunyai modal pengetahuan yang cetek tentang ilmu pengobatan. Sang Prabu Jaya Negara memang berkenan menunjuk hamba pribadi sebagai tabib istana. Tetapi pengangkatannya masih ditangguhkan. Sang Prabu menunggu persetujuan dari Gusti Ramapati. Iya. Syukurlah kalau kamu menyadari hal itu, Ratanca. Itu artinya kamu harus selalu menjaga hubungan baik denganku. Jangan sampai kamu mengecewakan hatiku. Karena nasibmu berada di telapak tanganku. Percayalah, Ratanca. Selama ini boleh dikata, kami telah menganggapmu sebagai anak angkat. Kami hanya ingin membuat hidupmu bahagia. Dengan mengawini Retno Palupi, keponakanku, berarti kamu telah benar-benar resmi menjadi kerabat keluarga kami. Dengar, Fatanja. Kami akan mengadakan pesta besar tujuh hari tujuh malam lamanya pesta untuk menyambut peresmian perkawinanmu dengan Retno Palubi, sekaligus menyambut peresmian pengangkatanmu sebagai tabib Istana Majapahit. Sang Prabu Jayanegara bersama segenap kerabat keraton Majapahit dan para pejabat tinggi kerajaan pasti berkenan hadir dalam pesta besar itu nanti. Hidupmu akan cemerlang di dalam keluhuran kejayaan, dan kemewahan, hidupmu pasti akan bahagia. Aduh, Gusti Ramapati. Aduh, aduh. buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, ah. pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik, produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Dengan jujur hamba mengakui bahwa pangkat dan derajat yang luhur itulah yang menjadi cita-cita dan impian hamba. Nah, sekarang berarti tidak ada persoalan lagi. Pegang teguh cita-cita dan impianmu itu. Kamu harus tegas menolak segala macam godaan. Cita-cita Impian derajat yang luhur memang hanya bisa dicapai dengan pengorbanan yang besar. Ini sudah merupakan hukum perjuangan Ratanca. Hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas budi baik dan nasihat serta bimbingan Gusti berdua. <laughs> Ratanca, Ratanca, sangat lega hatiku sekarang Meskipun dengan alot dan susah payah, akhirnya kami berhasil mencairkan kekerasan hatimu dan kekerasan kepalamu. Kami berhasil menyadarkan dirimu, mengembalikan kejujuranmu dan kesetiaanmu pada cita-cita dan impianmu sendiri. <laughs> Aku juga merasa sangat lega sekarang. Aku seolah-olah bebas dari himpitan bukit batu hitam. Nah, nah, nah, Nyai. Sekarang carilah hari yang baik, bulan baik, untuk melaksanakan pesta perkawinan bagi anak angkat kita ini, Nyai. Nanti dulu, Kakang. Loh, kok nanti dulu? Tunggu apa lagi, Nyai? Tenanglah, Kakang Ramapati. Jangan terburu nafsu. Segala sesuatunya harus kita laksanakan sesuai dengan adat dan aturan tata cara warisan leluhur. Pertama, kita ajak Ratanca bertamu ke rumah Adi Mas Tumenggung Jaya di Praja untuk memperkenalkan Ratanca dengan calon mertua sekaligus dengan calon istrinya. Tujuh hari kemudian, kita susul dengan upacara lamaran. Allah, mengapa harus bertele-tele begitu, Nyai? Langsung saja kita lakukan upacara lamaran. Tidak usah menunggu tujuh hari kemudian. Besok pagi aku bisa meluangkan waktu untuk kunjungan sekaligus menyampaikan lamaran itu. Bagaimana Nyai? Kau harus segera mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk upacara lamaran besok pagi. Beres Kakang Ramapati. Sekarang juga saya akan mengutus Mbok Mban Sadak ke rumah Adi Mas Tumenggung Jaya di Praja agar mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan kita besok pagi. Dan, oh ya, aku tidak boleh lupa. Besok hmm. pagi, aku akan mengundang seorang juru paes untuk merias Ratanca dan mendandaninya. Ratanca harus mengenakan pakaian upacara lamaran yang Pavlov. Natanja, oh. ada apa denganmu? Kakak, mengapa dia menangis? Ada apa ini? A, apanya yang salah? Eh, Ratanca, kenapa kau ini? Apa arti tangisanmu ini? Ha? Kau menangis karena bahagia atau karena apa? Ampun Gusti. Hamba hamba menangis karena sedih dan haru. Sedih dan oh. haru? Apa maksudmu? Satanca, jangan menunduk. Hapus air matamu dan tengadahkan wajahmu. Tataplah aku. Aku ingin membaca isi hatimu. Sekarang jawablah dengan jujur, Ratanca. Apa arti tangismu ini? Iya, ampun Gusti Ramapati. Hamba merasa sangat sedih. Karena hamba terpaksa mengecewakan hati Gusti berdua. Tapi hamba tidak bisa mengingkari hati nurani hamba. Ampun Gusti Ramapati. Apapun yang akan terjadi atas diri hamba, hamba tetap bertekad memperistri sini. Kurang ajar, manusia tak kenal budi. Kubunuh kau, kubunuh kau Ratanja. Mampus kau, mampus kau anak jahanam. benar-benar keras kepala, bocah sinting. Aku juga sangat tersinggung, Kakang. Dia telah menolak tawaranku, mengawini Retno Palupi, keponakanku sendiri. Aku tidak sudi lagi berurusan dengan manusia rendah itu. Usir saja, Kakang. Usir dia dari rumah kita. Aku muak melihat tampangnya. Tidak bisa begitu, Nyai. Iya, Bagaimanapun juga, kita membutuhkan Ratanca. Tapi dia telah menyinggung perasaanku, Kakak. Dia telah menghina keluargaku. Kalau kita usir Ratanca dari rumah kita ini, atau bahkan kita bunuh dia, kitalah yang akan rugi, Nyai. Kita sendiri yang rugi. Ya, terpaksa. Barangkali tidak ada jalan lain. Apa maksudmu, Kakang? Kita harus meluluskan keinginan Ratanca. Sekarang panggil dia kemari, Nyai. Ratanca. Iya, Gusti Ramapati. Jadi kau tetap menolak tawaran kami? Kau tetap bermaksud mengawini Praharsini, wanita persembahan itu? Iya, Gusti. Itulah pilihan hamba. Apapun akibatnya. Sekalipun kau harus digantung di alun-alun. Gusti Muramapati setiap saat dapat memerintahkan para Alkucu untuk memenggal kepalamu Ratanca. Pikirkanlah baik-baik. Ampun, Gusti hamba sudah memikirkan segala akibatnya. Hamba telah melukai hati Gusti berdua. Karena itu, hamba harus berani menanggung akibatnya. Kau benar-benar mencintai wanita itu, Ratanja. Ampun, Gusti Ramapati. Cinta hamba kepada ini ibarat setinggi gunung sedalam lautan. Cinta hamba tidak pernah kering sepanjang musim. Baiklah, kami menyerah. Kau yang menang, Ratanca. Kami yang kalah. Kau boleh mengawini prahara sini. Tapi ingat, Ratanca. Kau harus tetap membantu aku. Membantu Gusti Mapati. Iya, membantu aku. berarti minum kabel Super Pill buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Enco, enco kudu pil, menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik, produksi Artois Pharma, baca aturan pakai. Sang Ramapati dan istrinya kesal, karena rupanya mereka tidak dapat meluluhkan hati Ratanca yang keras. Ratanca tetap pada pendiriannya, ingin mengawini Praharsini. Akhirnya Sang Ramapati menyerah. Baiklah Ratanca, kau boleh mengawini Praharsini, tapi dengan syarat Syarat apakah Gusti? Kau harus tetap membantu aku. Ampun Gusti Ramapati. Bagaimana hamba dapat membantu Gusti? Ratanja, sebagai seorang tabib istana nantinya, kau pasti bisa membantuku dalam banyak hal. Jelasnya begini. Sebagai seorang tabib istana, hubunganmu dengan Gusti Prabu Jaya Negara pasti akan menjadi akrab. Nah, Kau harus dapat memanfaatkan hubunganmu dengan Gusti Prabu untuk kepentingan-kepentinganku. Aku menginginkan tempat yang semakin mantap di hati Gusti Prabu. Itulah bantuan yang kumaksudkan. Ratanca, apa kau sudah jelas? Kau bisa mengerti? Ya, Gusti. Hamba mengerti. Pokoknya, Kau harus bisa membantu Gusti Muramapati agar kedudukannya di Istana Majapahit ini semakin kuat, semakin mantap. Kau bisa menggunakan pengaruhmu sebagai seorang tabib istana. Iya, Gusti Putri. Hamba sudah mengerti. Dan hamba akan menjalankan perintah Gusti berdua. <laughs> Kau tidak usah repot-repot. Kau tinggal menjalankan tugas dan petunjuk dariku. Tapi ingat Ratanja, kau harus merahasiakan hal ini. Kerjasama kita jangan sampai terdengar telinga Mapatih Nampi. Aku tidak cocok dengan pandangan dan cara-caranya yang kuno dan sok. Patih Nambi adalah musuh kita dalam selimut. Ingat ini Ratanca. Baik, Gusti Ramapati hamba akan merahasiakan hal ini. Selanjutnya, hamba ingin tahu bagaimana nasib Praharsini. Hamba mohon, Praharsini dicoret dari daftar wanita persembahan. Dan dia dibebaskan dari penjara sekarang juga. Nah, itu soal mudah, Ratansa. Sekarang juga aku akan membebaskan Praharsini dan kapan saja kau mau, aku bisa memanggil penghulu perkawinan untuk menikahkan kalian. Tapi Kakang, pernikahan itu kukira tidak bisa dilaksanakan secara terang-terangan. Tentu saja, Nyai. Pernikahan Ratanca dengan Praharsini harus dilaksanakan secara diam-diam, secara rahasia. Dan satu syarat lagi Ratanca Kau dan istrimu nanti harus tetap tinggal di lingkungan rumahku ini. Kau tidak boleh tinggal terlalu jauh dariku. Aku akan mendirikan sebuah puri yang indah untuk tempat tinggal keluargamu nanti. Dengan demikian kita bisa saling berhubungan setiap saat. Hehehe. <laughs> Bagaimana Ratanca? Aduh Gusti, semua ini merupakan karunia bagi hamba hamba merasa sangat bahagia dan hamba juga merasa sangat bersyukur. Hamba tidak akan melupakan kebaikan hati Gusti berdua. Kakang Ramapati, kukira sekarang juga Ratanca sudah bisa menjemput Prahar sini? Oh, tentu. Tentu saja, Nyai. Nah, Ratanca, kau pasti sudah rindu sekali pada calon istrimu itu. Pergilah ke ruang tahanan, jemputlah istrimu Praharsini. Aku akan menugaskan dua orang prajurit untuk mengawal kalian. Terima kasih, Gusti Ramapati. Tanca bergegas meninggalkan rumah kediaman Sang Ramapati. Dua orang prajurit bersenjata mengiringi di belakangnya. Mereka berjalan menuju ke ruangan tahanan yang terletak di sebelah timur pintu gapura samping. Ratanja, ya, iya. kau datang Ratanja? Iya Prasini, aku datang. Aku datang untuk menjemputmu. Dua hari dua malam Kau pergi tanpa kabar berita Dua hari dua malam aku sepi sendiri di kamar tahanan ini Aku hampir putus asa Semula aku sudah tidak mempunyai harapan lagi Ratanca Semula kira kita sudah tidak akan bertemu lagi Iya Kita akan bertemu lagi Prasini Pasti Dan sekarang kita sudah bertemu lagi. Ah, Oh, Prasini. Ada apa dengan keningmu ini? Uh, apakah prajurit-prajurit itu memukulimu? Tidak, tidak Ratanja. Tidak ada yang memukuli aku. Lalu mengapa keningmu bengkak dan biru-biru begini? Ratanja. Beberapa kali aku telah mencoba bunuh diri. Aku membenturkan kepalaku ke dinding batu ini. Karena kukira kau sudah dihukum mati. Oh, Praharsini. Mengapa kau lakukan hal itu? Oh, aku sudah sangat putus asa, Rak Untuk apa aku hidup jika tidak berdampingan denganmu? Semula, kukira kau sudah mati di tiang gantungan atau dipenggal oleh para algojo Majapahit. Tapi sebenarnya, sebenarnya hati kecilku selalu menyadarkan bahwa di lubuk hatiku, aku masih menyimpan keyakinan bahwa kau masih tetap hidup. Ratanca, peluklah aku erat-erat selagi masih sempat. Sekarang ini, maut bisa datang setiap saat, bukan? Tenanglah, Prasini. Mulai saat ini, buanglah segala rasa takut dan was-wasmu. Sekarang kau dibebaskan, Prasini. Iya, kita bebas. Ratanja, apa yang kau bicarakan ini? Apa kau sedang lucu? <laughs> tidak, Prasini. Aku bukan seorang pelawak. Aku tidak biasa melucu. Tapi, tapi kau pasti tidak bersungguh-sungguh, bukan? Justru aku bersungguh-sungguh Prasini. Ratanca, Ratanca. Bagaimana aku bisa percaya? Kau tidak usah berusaha menghibur hati kita dengan cara seperti itu. Aku sudah rela, Ratanca. Aku bahagia sekarang. Aku dapat menikmati saat-saat air kita bersama-sama. Ya, sebentar lagi. Entah kapan para algojo pasti akan datang menjemput kita. Dan kita akan segera meninggalkan dunia fana ini. Tapi aku merasa bahagia. Aku bahagia sekali jika kita dapat mati bersama-sama. Kita tidak akan mati dengan percuma. Karena kematian kita dilumuri oleh rasa cinta. Praharsini, kita tidak akan mati. Kita bebas sekarang. Kita tidak perlu lagi tinggal di ruangan tahanan ini. Kita bisa pergi kemana saja. Bahkan, Gusti Ramapati telah merestui perkawinan kita. Ratanca, kita telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tidak mungkin Gusti Ramapati mengampuni kita. Oh, ini, kau harus percaya padaku. Sudahlah Ratanca. Lebih baik kita mempergunakan waktu yang barangkali singkat ini untuk bermesraan. Untuk bercinta. Biarkan saja prajurit-prajurit itu menonton apa yang dilakukan Praharsini dan Ratanca. Ayolah Ratanca, dekaplah aku, ciumlah aku, peluklah Praharsini. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita bersama-sama. Praharsini, apa yang kau lakukan ini? Tenanglah. Ah, peluklah aku, Tenanglah, Ratanca. Ayo, dekaplah aku. Kenapa sih kamu menjadi dingin? Aku... Aku menjadi bingung, Prasini. Bagaimana aku harus menjelaskannya padamu? Supaya kau percaya. Aduh, Prasini. Percayalah padaku. Kita masih mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk bercinta. Ayolah, Ratanca. Jangan banyak bicara. Peluklah aku. Ciumilah aku. buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ratanca menjadi salah tingkah. sini terus mendekap tubuhnya. Air matanya bercucuran. Ratanca menjadi serba salah. Sementara itu dua orang prajurit yang berdiri tidak jauh dari pintu ruang tahanan hanya diam saja. Mereka tersenyum melihat tingkah dua anak remaja di hadapannya. Tiba-tiba Praharsini menolak tubuh Ratanca. Ratanca, mengapa, mengapa sikapmu seperti ini padaku? Mengapa sikapmu menjadi dingin? Apakah kau sudah tidak mencintaiku lagi? Tunggu sebentar, Prasini. Ah, apakah... Apakah kau mencintai wanita yang lain? Oh iya, barangkali... Barangkali Gusti Ramapati telah menawarkan gadis lain padamu, bukan? Aduh, Prasini. Bagaimana aku harus menjelaskannya padamu? Aku sudah mengatakannya beberapa kali. Kita ini sekarang sudah bebas. Kita bebas dan kita akan segera menjadi suami istri. Apakah ini belum cukup? Ratanja, benarkah ucapanmu itu? Benarkah kita ini bebas? Iya. Ini adalah keputusan Gusti Ramapati sendiri. Aku masih belum percaya penuh Ratanja. Bagaimana kita bisa bebas? Ah, kukira kita hanya tinggal menunggu saat-saat pelaksanaan hukuman. Tidak, Prasini. Kau harus percaya padaku. Kau harus memberikan bukti. Iya, baiklah. Aku akan memberikan bukti. Bukti bahwa kita telah bebas. Pengawal! Ya, Gusti Ratanca. Coba katakan pengawal. Katakan kepada calon istriku ini. Katakan kau telah diperintah apa oleh junjunganmu Gusti Ramapati. Uh, Ampun Gusti Ratancah. Gusti Ramapati telah memerintahkan kepada kami berdua agar kami menjemput Praharsini, calon istri Gusti Ratancah. Nah, cukup pengawal. Terima kasih atas jawabanmu. Nah, Praharsini, bagaimana? Apa kau sudah percaya sekarang? <laughs> Praharsini... Aku mencintaimu, Prasini. Kau harus percaya padaku. Ratanca. Oh. Prasini. Oh. Prasini. Rukmini dan Ratanca berpelukan. Ratanca menciumi wajah kekasihnya, sementara Praharsini mendekap semakin erat. Dadanya penuh sesak oleh rasa bahagia, sehingga bibirnya yang indah dan mungil itu tak kuasa mengucapkan kata-kata. Ratanca terus mendekap kekasihnya dengan erat sekali, bagaikan memeluk kehidupannya sendiri. Mereka bersyukur di dalam hati bersyukur kepada Sang Hyang Widiwasa yang telah menentukan lahir, mati, jodoh, dan rejeki umat manusia. <laughs> Bagaimana panci ketawang? Enak bukan teh gula aren suguhannya iku? Oh, luar biasa Gusti. Baru sekarang hamba minum teh senikmat ini. <laughs> Harum dan wangi Gusti. Tehnya dicampur bunga melati. Teh ini adalah persembahan Ratanca Katanya ramuan teh dan bunga melati ini karya si Praharsini, istrinya. Ah, Ratanca pasti merasa sangat bahagia Gusti Ramapati. Hamba lihat mereka berdua sangat rukun dan mesra sekali. Sungguh-sungguh pasangan yang serasi. Praharsini semakin cantik dan montok. Dan Ratanca semakin tegar dan gagah. Kalau melihat mereka, uh, hamba hamba jadi kepingin cepat-cepat punya istri Gusti. Hmm, jangan Panji. Kamu jangan buru-buru punya istri dulu. Mumpung kamu masih muda. Pergunakanlah kesempatanmu sekarang ini untuk menumpuk jasa sebanyak-banyaknya. Tingkatkan semangat pengabdianmu kepadaku. Bagi seorang penggawa yang setia dan banyak jasanya, Aku tidak segan-segan mengusulkan pangkat yang tinggi untuknya. Kamu mesti ingat, Sang Prabu Jaya Negara selalu mengindahkan segala saran ataupun usul-usul gustimu, Sang Ramapati ini. Tidak salah alamat kamu mengabdi kepadaku, Panci Ketawang. Hamba berjanji akan selalu setia pada Gusti Ramapati. Hamba selalu siap melaksanakan petunjuk dan perintah Gusti. Bagus, bagus. Aku percaya pada janjimu itu. Panji ketawa. Iya, Gusti. Sore ini aku memanggilmu untuk suatu urusan yang sangat penting dan mendesak. Kamu tahu, rencanaku mempersiapkan Praharsini menjadi wanita persembahan yang istimewa tidak mungkin lagi kuwujudkan. Iya, Gusti. Karena Praharsini sekarang sudah menjadi istri Ratanca. Iya, memang sayang sekali. Untung kita masih mempunyai simpanan seorang wanita persembahan yang tidak kalah cantiknya. Maksudku, si Tangsu. Bunga dari desa Ganding ini harus segera kita persiapkan menggantikan kedudukan Praharsini. Kukira dia bisa mencari wanita persembahan yang istimewa. Ampun Gusti Ramapati. Tapi bunga desa ganding itu bukanlah gadis perawan Gusti. Dia sudah kawin dengan Rakuti, seorang jagoan muda desa ganding yang terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa ganding. Allah, itu tidak menjadi soal. Malah justru lebih bagus Berarti si Tangsu mempunyai pengalaman dalam hal melayani laki-laki. Jenis wanita seperti inilah yang diminati oleh raja kita yang gemar berlangen asmara mengumbar nafsu birahi. Kamu ingat Kalapi? Iya, Gusti. Kalapi janda montok yang telah berhasil memuaskan selera Gusti Prabu Negara beberapa waktu yang lalu. Iya. Ah, karena itu, kukira si Tangsu merupakan pilihan yang tepat. Tapi Gusti, konon kabarnya si Tangsu ini adalah jenis wanita yang setia pada suami. Dia wanita yang masih lugu sekali. Aku ingin tahu, apakah kesetiaannya itu tidak bisa dilunturkan, Panji? Kesetiaannya itu harus diuji. Kaulah yang harus mengujinya. Kau kutugaskan mencinakan si Tangsu, Panji. Gunakanlah segala macam cara. Ini adalah peluang bagimu untuk menumpuk jasa kepadaku. Bagaimana Panji ketawa? Kau sanggup melumerkan hati si Tangsu sehingga dia melupakan suaminya? Hamba siap menjalankan tugas Gusti Ramapati dan hamba akan berusaha agar tidak mengecewakan hati Gusti. Ki Ketawang bergegas melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Sang Ramapati tersenyum tipis. Senyuman penuh kemenangan, senyuman lega. Begitu sampai di depan pintu ruangan di mana si Tangsu ditempatkan, Panji Ketawang ragu-ragu sejenak. Si Tangsu, si Tangsu, bukalah pintunya si Tangsu. Ini aku yang datang. Si Tangsu, Ayolah, buka pintunya manis. Aku ingin bicara denganmu. Marilah kita ngobrol bersama. Si Tangsu. Mampus kau. Oh, oh, oh, si Tangsu, si Tangsu. Ada apa ini? Si Tangsu, jangan. Jangan si Tangsu. Jangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.